Pada kesempatan yang lalu kita telah sampai kepada masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah, ahlul hadis selain mereka memiliki akidah yang lurus, yang kokoh, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW dengan pemahaman para salafus soleh, mereka juga melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah kita sampaikan beberapa poin kemarin ya tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sekarang akan lebih sedikit memperluas pembahasan dengan menukil atau membacakan dari kitab dawabit dawabitul Amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar atau bisa dikatakan kaidah amar ma'ruf nahi munkar Indah Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ini disusun oleh Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari hafizallahu taala atau bisa dikatakan kitab ini adalah ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang kaidah-kaidah melaksanakan atau menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar dari beberapa referensi atau kitab-kitab beliau. Yang pertama disampaikan di sini tentang keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Syekhul Islam sendiri punya kitab judulnya memang Al-Amr bin Ma'ruf wa nahi al munkar satu jilid ya nggak terlalu tebal beliau mengatakan al amru bil ma'ruf wa nahi al munkar huwa alladhi anzalallahu bi kutubahu wa arsala bi rusulahu bahwasanya Allah menurunkan kitabnya mengutus rasulnya di antaranya untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar wa huwa minadin dan itu bagian dari agama beliau mengatakan juga huwa min aujabil a'mal wa afdaliha amar ma'ruf nahi mungkar termasuk amal yang paling wajib dan yang paling afdal wa ahsaniha dan yang paling yang paling baik. Karena itu tugas para ambia wa rasul. Para ambia wa rasul manusia terbaik, maka tugas mereka tugas yang paling baik. Maka tidak ada tugas yang paling baik selain tugasnya para ambia wa rasul yaitu diantaranya amar ma'ruf nahi al mungkar Kemudian poin yang berikutnya wa balagha fil amr bil ma'ruf wa anil munkar asyad al munkar asyad al mubalagha bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyeru kita untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar eh sampai beliau mengatakan innan nasa idza taraku ausyaka an ya'umahumullah bi iqabin min indihi dalam riwayat innan nasa idza ra'al munkara falam yughayyiru ausyaka an bi iqabin min indihi Sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran, namun mereka tidak mau merubahnya, maka Allah akan eh, meratakan adab kepada semua semua manusia. Tidak peduli yang soleh maupun yang toleh, kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, akan Allah Allah azab semuanya. Sebagaimana Allah mengatakan, wataku fitnatan dzalamu minkum Takulah kepada azab yang tidak Allah turunkan hanya kepada yang dolim saja. Namun meliputi semua manusia. Dan Allah mengancam orang yang tidak melaksanakan amar main mungkar dengan firman-Nya, "Lu'inal ladina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu." Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel lewat lisan Nabi Isa dan Nabi Dawud kan mereka berbuat maksiat dan mereka melampaui batas dan mereka tidak saling nahi mungkar. Naudzubillah min dalik. Kemudian poin yang kedua, apa hukum amar ma'ruf nahi mungkar? Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, la yajib ala kulli ahadin ainihi bal huwa fardun alal kifayah. Secara umum, amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya fardu kifayah harus ada sebagian orang yang menjalankannya. Tidak semuanya, karena nggak semua orang tahu mana ma'ruf, mana mungkar, ya, dan bagaimana cara ya, amar ma'ruf dan mungkar tersebut. Kama jala alaihi Quran sebagaimana yang Allah firmankan wal takum minkum ummatun hendaklah ada di antara kalian sebagian ya orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Bismillah. Kemudian mana tuh syarat orang itu melaksanakan amar main mungkar disebutkan di sini ada dua al kudrah mampu ya sebagaimana Rasul mengatakan man amin minkum mungkaran falyughairu biyadih barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran rubahlah dengan tangannya fa'ilam yastati kalau tidak mampu dengan apa lisannya kalau tidak mampu fabrikal dan itu selama-lamanya apa iman. Semuanya diikat dengan istitoa kemampuan. Dan ini secara umum semua ibadah diikat oleh al istitoa. Fattakullaha mastatatum la yukallifullah nafsan illa usaha. Eh, tidaklah Allah membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, fa inna manatal wujub huwal qudrah. Sesungguhnya syarat atau diikatnya kewajiban itu dengan ke kemampuan. Fayajib ala kulli insanin biasa kudratihi. Semua orang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Orang nggak punya harta, nggak wajib haji, nggak wajib zakat. Orang yang sedang sakit, eh ketika bulan Ramadan tidak diwajibkan pada waktu itu untuk berpuasa. Itulah salah satu rahmat al-Islam. Demikian pula masalah jihad. Ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah, eh sebagaimana juga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu, "In kanal muslimuna fi ardin kanuhum fihi mustada'afin ya'malu bi amali sabar. Barang siapa dari kaum muslimin yang mereka hidup ya di daerah atau di tempat atau di waktu yang mereka itu lemah, maka hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat tentang kesabaran. Ya, namun mereka juga kuat, maka hendaklah mereka melaksanakan ayat-ayat tentang ya, al-qital, tentang perang ataupun al-jihad. Ya fatakullah mastata'tum. Maka jangan ya orang itu melampaui kemampuannya. Justru itu adalah sesuatu yang tercela di dalam Islam. Ya, Allah Rasul mengatakan halakal mutanatiun, celaka orang yang ya berlebihan. Makanya Rasul ketika mendapati orang itu pingsan dalam keadaan berpuasa, ya di bulan Ramadan, Rasul mengatakan laisa minasiyam laisa minal birri al asyamu fi safar. Bukan termasuk kebaikan orang itu berpuasa ketika safar sampai dia pingsan, terlalu memaksakan memaksakan diri. Eh demikian pula ketika orang itu nggak mampu kemudian meneriakkan kalimat jihad perang melawan orang kafir, maka ini adalah bunuh diri. Walatulku baidikum ila ila tahluka. Ya, makanya dalam Islam harus ada persiapan terlebih dahulu. Wa idulahum masatatum min Eh hendaklah kalian mempersiapkan diri ya dengan segala bentuk kekuatan dan yang paling utama kuatul iman kekuatan al iman demikian pula di sini ya Rasul tadi mengatakan jika tidak mampu maka dengan lisan ya dan jika tidak mampu maka dengan ya apa hati ya misalnya kemungkaran sekarang di mana-mana kita nggak mungkin bisa merubah dengan tangan ya apalagi kita tidak punya kekuasaan Eh maka jika kita lakukan maka ini lebih banyak mendatangkan madarat. Eh maka cukup dengan lisan. Ini adalah yang kita mampu dan di hari kiamat kita eh tidak akan ditanya yang lebih dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Contoh yang lain, masalah menegakkan hukum al-had. Eh potong tangan bagi pencuri, kisos bagi membunuh. Ini bukan tugas kita. Eh, ini tugas walil amr kalau mereka tidak melaksanakan yang dosa mereka, kita tidak berdosa. Karena kita apa? Eh, tidak sanggup melakukan hal itu karena kita tidak punya apa? Kekuasaan. Ini sekali lagi al-qudra. Kalau nggak mampu jangan memaksa diri. Ya, demikian pula syarat yang kedua, ada khasyah. Tidak ada rasa takut. eh tentunya bukan takut dengan bayangan sendiri. Eh, contoh misalnya ya, ada salah satu orang dari kita eh badannya sudah besar, ya eh, mungkin sampai eh, serat, eh 100 kilo mungkin badannya beratnya, ya. Kemudian ada anak kecil melakukan perbuatan mungkar, misalnya ngerokok atau minum khamer atau narkoba. Mau amar ma'ruf takut nanti dipukul. Misalnya, ini takut dengan apa? Bayangan sendiri. Nah, ini tidak eh tidak selayaknya. Eh makanya ulama ketika menyebutkan pembahasan masalah al-khauf rasa takut Ya Allah mengatakan fala takhafun wa khafun in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka namun takutlah kepadaku kata Allah. Al khaf rasa takut ada empat kata para ulama. Takut yang ya itu disyariatkan, diwajibkan yaitu takut hanya kepada Allah wa khafuni. Takutlah kepadaku kata Allah. Yang kedua, takut yang syirik. Ya, takut yang yang syirik. Misalnya ketika melewati sebuah kuburan keramat. Hati itu rasanya apa? Dak dik duk. Ini kalau enggak, ya sungkem dulu. Kalau enggak, minta perlindungan kepada mbah ini, ya maka kualat nanti. Ya, ini rasa takut yang syirik karena di dalamnya ada keyakinan sang ya kubur yang dikubur tadi itu bisa mendatangkan kualat, mendatangkan eh manfaat dan madarat. Ini namanya al-khawfusir, rasa takut yang dalam hati yang mendatangkan eh kesyirikan. Eh atau itu adalah ko eh, khawf asyirki, eh takut yang yang syirik, ya. Yang ketiga, rasa takut tabiin, Ya, tabiat manusia ada rasa takut, cuma sewajarnya, ya. Jangan mengatakan anak nggak pernah takut sama siapapun takutnya kepada Allah. Meskipun dengan singa, iya Ustaz ya. Coba ya kita datang ke kebun binatang, jangan antum masuk semua ke kandang macan, ya. Jarinya saja masukkan, ya. Kalau nggak takut. Tabiat manusia ada rasa apa? Al khauf. Ini tabiat manusia. Ini nggak tercela, ya nggak ter nggak tercela tabiat manusia takut ada ular ya takut dengan ya mungkin ada penjahat atau rasa takut yang manusiawi ya namun jangan sampai lebay ya ada orang masya Allah jenggotan ya badannya kekar takut sama cecak misalnya ini takut yang yang lebih nggak manusiawi apalagi Rasul menyuruh untuk apa membunuh cecak ada pahala di sana eh di sana ini sekali lagi al khaf atau tabii yang ketiga yang keempat al khaf al muharram rasa takut yang haram di antaranya rasa takut yang dengannya orang itu meninggalkan amar ma'ruf nahi padahal dia mampu Padahal dia sanggup. Padahal tidak ada rasa takutan yang apa? Yang selayaknya ditakuti. Seperti tadi, eh, orang yang besar ada anak kecil melakukan perbuatan mungkar. Kok nggak dia apa? Dicegah dengan alasan takut dalam hati ini kalau dia apa? Eh, mukul kemudian dia sampai mati. Nah, untuk bilang mindalik. Ini rasa takut yang apa? Eh, berlebihan, rasa takut yang lebay tadi. Ya ini sekali lagi sesuatu yang yang haram rasa takut yang menjadikan orang itu meninggalkan kewajiban. Ini namanya al khawf al muharram. Ya, eh, namun di sini sekali lagi kecuali kalau memang ya orang itu betul-betul ada sesuatu yang memang layak untuk ditakuti. Misalnya, ya ketika dia mau nahi mungkar, ya sudah ada apa ancaman kalau kau mau nahi mungkar saya saya bacok misalnya dan jelas dia bawa celurit dan dari besi bukan dari plastik ya Hei betul-betul ada sesuatu yang memang layak ditakuti. Sesuatu yang wajar. Tidak ada masalah. Dia meninggalkan nemungkar karena apa? Alasan alasan tadi. Eh bahkan sempat eh sudah kita pernah sampaikan dulu, eh bahkan orang itu ketika diperintah untuk eh ya, sujud kepada berhala kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena dibawa ancaman, boleh dia ikuti. Eh, ya man kafara min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbu mutmainun bil iman. Barang siapa yang kafir eh setelah keimanannya kecuali yang dipaksa sedangkan hatinya tetap dengan keimanannya. Ini hukumnya boleh-boleh saja. Eh, orang itu misalnya dipaksa kamu harus sujud kepada ya pohon keramat, kepada keris keramat atau seperti dulu ya atau mungkin sampai sekarang orang-orang Bashar Asad, Allah, si Anuseria memerintahkan kepada kaum muslimin di Suriah untuk sujud kepada fotonya Bashar Asad yang kafir itu. Ya, maka hukum mengikuti paksaan tersebut secara asal boleh. Ya, selama apa? Hati tetap dengan keimanan mengingkari perbuatan tersebut. Inilah Islam rahmatul alam, karena betul-betul dibawa apa? tekanan dan ancaman. Ini yang memang secara tabiat manusia tidak ada masalah kalau dia apa mengikuti paksaan tersebut ya ini sekali lagi harus dipahami wasat ya alusuna itu pertengahan tidak ya istilahnya bencong takutnya berlebihan mau ngomong tauhid mau ngomong syirik mau bid'ah takutnya luar biasa ya kayaknya sudah di bawah ya ancaman ya sudah ya kayak mau mati sudah ya ada pula yang ngawur berlebih-lebihan. Ya, tahawur tanpa dipikir. Ya, wasat al-sunnah. Eh, jangan terlalu takut berlebihan dan juga jangan terlalu apa? Ya, meremehkan. Harus ada kewaspadaan, harus ada kehati-hatian, namun jangan ya pengecut, ya membawakan khutbatul hajah saja padahal di kandang sendiri, ya. Fa inna asaqal hadisi kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi mau mengatakan iya wa muhdatsatil umur wasal syarrul umuri muhdatsatuha dak dik duk dak padahal di kandang sendiri ya dan tidak ada ancaman kenapa kok masih takut padahal itu khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya intinya sekali wasat pertengahan eh jangan meremehkan artinya sampai ngawur eh tanpa dipikir demikian pula tidak boleh eh jadi pengecut ia menampakkan kebenaran takut, menyampaikan tauhid, ia memerangi syirik, menyampaikan sunnah, memerangi bid'ah, eh ketakutan luar biasa. Sampai yang disampaikan hanya masalah apa? Keharmonisan rumah tangga. Terus harmonis. Ya eh, karena apa? Nggak ada resiko. Maka ini sekali lagi sesuatu yang tidak selayaknya. Intinya sekali lagi dalam amar main mungkar itu diantara kaidahnya amar main mungkar itu diwajibkan atas sebagian orang itu kalau memang ada kemampuan dan juga ada apa ya tidak ada rasa ketakutan yang memang layak untuk ditakuti. Beliau mengatakan ini menukil dari ucapan Al-Khalal murid Imam Ahmad Anal Imam Ahmad suila anil amir bil ma'ruf wa nahil munkar in khasya. Eh ditanya wah Imam Ahmad, bagaimana kalau ada orang yang melaksanakan amar ma'ruf munkar namun dia ada rasa ketakutan yang memang betul-betul ada yang layak ditakuti. Qala huwa wajibun alai hatta ya hatta yakhaf. Ya, bahwasanya amar mana mungkar itu wajib atasnya kalau dia mampu sampai ada rasa apa? Takut yang memang layak untuk apa? Ditakuti. Ya. Fa idza khasyya ala nafsi fala yaf'al. Kalau memang dia ada rasa khawatir, eh dirinya tak dibawa ancaman yang betul-betul akan terrealisasi, maka tidak ada kewajiban sebagainya. inilah Islam. La yukalifullah nafsan illa illa usaha. Eh maka harus apa? Pertengahan. Wa kadzalika ja'nakum umatan wasata. Jangan jadi pengecut dan juga jangan apa? menjadi orang yang yang ngawur, ya. Kemudian sifatul amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Sifat-sifat orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Eh, kemarin sudah kita sampaikan sebagainya. Di sini disampaikan oleh beliau yang pertama al-ikhlas. Lakinna niyatal mahmuda allati yataqabbaluhu Allah wa yuthibu 'alaiha an Allah bidzalikal amal. Eh bahwasanya niat yang baik itulah yang diterima Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memberikan pahala atas orang tersebut. Ya. Kemudian harus amal ibadah itu sesuai dengan ittiba, yaitu amal saleh, wahwal ma'muru bihi, yaitu amal yang Allah perintahkan. Fala buddha minal ilmi bil ma'ruf wal munkar. Eh, kemudian yang ketiga, harus orang itu berilmu. Kata beliau, harus orang itu mengetahui apa yang namanya ma'ruf atau yang namanya mungkar. Eh, karena sekarang ini sudah zaman eh terbalik semuanya. Illa masya Allah. Ya. Tauhid dikatakan syirik, syirik dikatakan tauhid, sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah, ya maksiat dikatakan mubah, ajar isya dan sebagainya. Harus orang itu paham sebelum melakukan apa? Amar ma'ruf nahi nahi mungkar. Ya, jangan malah orang yang menyuruh tauhid ya di demo ya yang melakukan syirik dibiayai ini adalah apa ya otak yang terbalik ya Allah memerintahkan untuk kita bertauhid bukan malah tauhid di demo bukan malah tauhid apa eh masjidnya di eh dirobohkan dan sebagainya ini semuanya Eh akan ada hisab di hari kiamat. Eh fala budda minal ilmi bil ma'ruf wal munkar. Harus tahu apa itu ma'ruf atau itu munkar. Ma'ruf dan munkar itu harus dibawa eh, ya dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasul saya salam. Jangan hanya mengikuti perasaan, oh ini mungkar menurut saya tidak. Ya, misalnya antum lihat antum nggak suka pakai pakaian batik misalnya ya. Kemudian antum melarang teman antum, ini nggak sesuai dengan Islam misalnya. Antum yang ya yang di Nah mungkar jangan ganggu saja, tanya apa dalilnya, ya. Ini sekali lagi apa harus kita tahu mana mungkar. Ya, pakaian secara asal mubah kecuali kalau dalil yang yang mengharamkannya. Jangan asal ayah eh, ngomong, jangan asbun meskipun niatnya baik. Seperti kelompok teror niatnya ikhlas, cuma caranya salah ya salah. Eh harus dengan apa? Ahli ilmu. Jangan hanya modal semangat saja, kemudian nih mungkar, padahal apa? Salah kaprah memahami mana mungkar, mana apa? hal ma'ruf. Wa tamyiz bainahuma, harus tahu ya membedakan mana ma'ruf mana mungkar. Wala budda minal ilmi bihalil ma'mur wal manhi. Demikian pula harus tahu tentang keadaan orang yang diperintah dalam orang yang di, dilarang. Ya, artinya harus tahu ahwalal madawi. Siapa mereka ini? Ya, kalau misalnya penguasa haram untuk nasihati di hadapan umum, eh dicegah di hadapan umum. Demikian pula orang ini orang jahil atau dia sudah tahu ilmu. Kalau dia orangnya si jahil, dihadapi dengan lemah lembut, eh, dinasihati dengan cara yang baik, sampaikan ilmu. Eh, Adapun orang itu kalau sudah tahu kebenaran, cuma dia eh, mungkin ada rasa malas melaksanakan kebenaran tersebut, diberikan eh, ayat-ayat tentang ancaman. Eh harus ada apa ilmunya. Eh, itulah al al Islam. Islam bukan Yahudi, berilmu tanpa beramal, bukan Nasara beramal tanpa al-ilmu. Ya, Islam diantaranya dibangun di atas al-ilmu nafi wal amalu asaleh Al-ilmu yang dimaksud adalah ma ba'atsallahu bihi rasulahu sallallahu yaitu ilmu yang dengannya Allah mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faman takallama fid din bi ghairi ma ba'atsallahu bi rasulahu sallallahu kana mutakalliman bi ghairi ilmin. Barang siapa berbicara tentang agama tanpa ya dalil dari Allah dan Rasulnya SAW maka dia berbicara tentang agama tanpa ilmu dan ini adalah salah satu jeratan asyaiton kemudian kata beliau ya tadi harus apa ikhlas itiba, harus dengan ilmu kemudian berikut yang keempat arif ya dengan lemah lembut sebagaimana Rasul mengatakan maka narifku fisyen ilazana. zana wala nuzi'a min syai'in illa syana. Eh, kelemah lembutan itu kalau ada pada sesuatu dia akan menghiasinya, kalau dicabut dari sesuatu dia akan memperburuknya. Ini adalah asal dalam berdakwah, asal dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti yang kita sampaikan tadi, orang jahil jangan dia di eh bentak-bentak, jangan dia di eh ya, kasari. Eh perlu dengan kelemah lembutan. Eh mungkin dibawa dulu ke warung, eh ya, diajak makan dulu, eh ya kata-kata lemah lembut, kemudian didakwai, disampaikan kebenaran. Ya, ini orang-orang yang apa tadi? Memang betul-betul masih epolos eh, alal fitati salima, namun dia masih jahil dengan kelemah lembutan. Ada kalau orang itu sudah apa? Eh, ya diberi tahu tentang kebenaran, nasihati, masih ngeyel, eh, perlu dengan ketegasan, dengan eh, keras dan seterusnya. Intinya sebagaimana kita sampaikan tadi, eh, kita kalau mau dakwah, kita kalau mau amar ma'ruf mungkar harus tahu keadaan apa mad'u yang didakwai. Ya, sebagaimana dahulu Rasul mewasiati Mu'ad bin Jabal, inna katati kauman ahla kita Wahai Mu'ad, engkau akan mendakwai ahlu kita di negeri Yaman. Artinya persiapkan, itu mad'umu. Ya, ini sekali lagi fikih dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang berikutnya wala budda an yakuna haliman saburan alal adha. Orang itu kalau mau naik mungkar, ya harus dia punya ya kesabaran, ya artinya kesabaran yang ekstra karena memang kata beliau fala budda an yasullahu adha. Dia pasti akan mendapatkan gangguan, mendapatkan ujian cobaan, mendapatkan kerikil-kerikil tajam. Onak dandur itu pasti sudah. Eh, sunatullah yang mendakwakan kebenaran apalagi tauhid dan sunnah di tengah masyarakat yang banyak berbuat syirik dan bid'ah maka banyak mendapatkan al ada ya terkadang dikucilkan dicaci maki eh dilengsarkan kedudukannya ya karena berjenggot kerja di suatu perusahaan ya orangnya ya mungkin manajernya al bid'ah ya mungkin nggak suka harus siapa diturunkan jabatannya ini resiko dalam kita meraih ya surga Allah Subhanahu wa taala huffatil jannatu bil bil makari bahkan mungkin kita apa dikucilkan oleh orang yang terdekat dengan kita keluarga kita eh harus ada apa kesabaran eh sekali lagi ini memang harus dipersiapkan jangan sampai kita punya mental timpi. ya belum apa-apa sudah apa ya sudah nangis ya sudah apa ya lari terbirit-birit hanya karena apa dicaci maki, mundur ke belakang. Eh justru sebagai koreksian bagi kita, ini ujian bagi kita. Eh ya, sebagaimana orang kalau mau naik tingkat di sekolah harus dia apa? Merojak kerja keras sepertinya. Eh kemudian melaksanakan ujian. Kalau dia takut dengan ujian tersebut, dia mundur, nggak naik kelas. Itulah eh ya, orang yang mau Allah angkat derajatnya, Allah berikan ujian. Kalau dia bisa lewati dengan baik, Allah akan naikkan derajatnya di dunia wal akhirat. Namun kalau dia takut, eh malah mundur ke belakang, maka naudzubillah min dalik, eh tidak naik kelas dan tidak akan mungkin Allah angkat derajatnya di dunia wal akhirah. Eh sudah kita sampaikan dalilnya kemarin dari wasiat Luqman kepada putranya, ya bunaya akimis salata wa'mur bil ma'ruf wa munkar wasbir ala ma'asabak. Eh makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam awal kitab Usulul Salasa beliau sudah memberikan eh, peringatan. I'lam rahimakallah annau yajib alaina taaluma arba'i masail. Al-ula al-ilmu wasania al-amal bihi as-salisa ad-da'watu ilai ar-rabi'atu as-sabr al Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya wajib untuk kita memahami empat hal. Yang pertama ilmu. Ya marifatullah, marifatun nabi, marifatul islam bil adillah. Kemudian mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu dan keempat bersabar. Eh, tanpa kesabaran tidak mungkin kita bisa sukses dalam kehidupan di dunia ini eh, ataupun di kehidupan di akhirat. Makanya Allah mengatakan wa minkum a'immata yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun dan kami jadikan di antara mereka imam-imam dalam agama ini karena kesabaran mereka yaitu sabar dalam berpegang teguh dengan tauhid berpegang teguh dengan sunnah dengan manhaj salafus saleh ya meskipun apa di tengah arus yang menerjangnya di tengah badai yang luar biasa dahsyatnya namun dia tegar kokoh dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala kemudian kata beliau al ilmu qabla al amr bil ma'ruf wa nahi al munkar Ilmu itu sebelum kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Eh, sama dengan dakwah, kul hadi sabili adu ila Allah ala basirah. Katakanlah ini dah jalanku kata Rasul, aku menyeru kepada Allah ala basirah di atas ilmu. Demikian pula amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan orang baru tobat diajak khurut untuk berdakwah, ya. Jangan orang baru tobat eh diajak ceramah jadi pembawa acara, diajak apa? Ya, untuk cerita dan seterusnya nanti kebablasan jadi Ustadz Karbitan. Eh, sebagaimana kelompok ahli bid'ah, kelompok jamaah tabligh misalnya. Ini sekali lagi, ada wasalafiyah selalu menengungkan ucapan Imam Bukhari al ilmu kawal qawli wal amal ilmu sebelum orang itu berucap ya berdakwah di antaranya dan sebelum ber, beramal ya jangan apa dijadikan sambil ya sambilan begitu saja dakwah sambil apa terus belajar ilmu. Ya, betul, tetap orang yang berdakwah tetap belajar ilmu agama. Cuma harus punya apa? Eh, ya, punya bekal terlebih dahulu. Jangan nggak punya bekal dakwah kemudian alasan apa? Sambil cari ilmu. Ini apa? Lebih sesat dan menyesatkan. Sering nantinya apa? Klarifikasi dikit-dikit. Oh ya, afwan saya salah. Oh, afwan saya salah. Terus begitu. Ini bukan apa? Saya seperti tadi, takut yang wajar. Ini adalah apa? Ya, kesalahan yang tidak sewajarnya ya ditanya arus itu makhluk atau bukan wallahu a'lam padahal masalah akidah yang ya sudah lumrah di dalam kitab-kitab akidah salaf ya ditanya masalah jamaah takbleh keyakinan ah, kesalahannya tidak signifikan eh klarifikasi boleh cuma kalau masalah-masalah yang itu merupakan eh akidah dan manhaj yang eh terang benderang di tengah manhaj al-sunnah wal jamaah ini sekali lagi eh kesalahan itu termasuk salah satu eh tanda orang itu memang belum berilmu. Belajar dulu akidah dan mana salaf yang benar, baru apa? berdakwah. Bukan hanya apa? retorika yang indah sebagai modal utama, namun akidah dan mana salaf yang harus betul-betul dia pahami terlebih dahulu agar betul-betul dakwanya di atas ya kebenaran tidak selalu ya betul tidak ada yang masuk dari kesalahan nggak ada yang masuk cuma eh kalau kesalahan kesalahannya ya, eh tentang masalah-masalah yang signifikan ya, yang berkaitan dengan akidah, dengan manhaj, ya. Maka sekali lagi orang itu harus introspeksi diri untuk lebih banyak belajar tentang akidah salaf, tentang manhaj salaf, ya agar tidak menyesatkan umat apalagi pengikutnya luar biasa ya harus betul-betul dia ya mempersiapkan diri dengan matang akidah dan manhaj salafus saleh yang merupakan prioritas dakwah as-salafiyah ya makanya harus kita terus menghidupkan eh, kajian-kajian masalah akidah mana salaf karena naudzubillah min dalik bahkan dai-dainya pun terkadang masih eh, jahil terhadap akidah mana salaf tersebut padahal ini adalah suatu yang sangat eh, diprioritaskan oleh manhaj as-salaf. Kemudian arifku mahu eh, ilmu sebelum amar ma'ruf mungkar. Arifku lemah lembut itu beriringan ketika menyampaikan dakwah, menyampaikan ma'ruf itu dengan apa? lemah lembut. Nah, lemah lembut itu bukan dari sisi eh suara ya. Kalau mungkin suaranya pelan nggak kedengaran. Ya, kalau saya ceramahnya pelan nggak kedengaran. Ya, dalam artian lemah lembut dari sisi juga ya kosakata dari segi kata-katanya. Wasabar ba'dahu adapun bersabar yaitu setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang keterkadi sampaikan ya mungkin dia diam, cuma dia punya makar di luar itu dia dendana sebagainya. Ya, maka harus ada apa kesabaran. Kemudian kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang berikutnya Kata beliau, wa tuh kalau Nabi SAW di antara kaidah amar ma'ruf mungkar yaitu sabda Rasul tadi. Barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka rubalah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu dengan lisannya, jika dia tidak mampu maka dengan hatinya, itulah selemah-lemahnya keimanan. Kata beliau, "Dzalika yakun tautan bil qalb." Nahi mungkar itu terkadang dengan dengan hati, terutama ya nahi mungkar atau mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin. Ini harus dengan hati. Enggak mungkin dengan lisan di hadapan umum itu haram. Makanya kita katakan nahi mungkar lihat siapa yang kita eh cegah yang kita larang. Kalau itu pemimpin haram. Eh kita cegah di hadapan umum, kita caci maki dan sebagainya. Eh tidak mungkin dengan juga kudeta haram. Maka satu-satunya jalan di antaranya eh secara umum dengan hati. Ya. Ada kisah menarik dari Imam Ali Sunnah wal Jamaah yang banyak tidak di ya Perhatikan oleh orang-orang yang terutama orang-orang haroka. Eh, orang-orang haroka, terutama kelompok teroris, ketika ada tokoh yang dipenjara, oh itu biasa Imam Ahmad dipenjara. Masya Allah. Eh, Imam Ahmad rahimahullah dipenjara karena mempertahankan apa? Kebenaran. Sedangkan mereka dipenjara karena kebatilan mereka. Beda. Mungkin sama-sama namanya apa? Dipenjara. Cuma kasusnya beda. Imam Ahmad rahimahullah penjara gara-gara beliau mempertahankan akidah salaf. Apa itu? Mengatakan Al-Quran kalam Allah. Sedangkan penguasa pada waktu itu mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Kalau mereka ketika ditangkap di penjara karena penyimpangan mereka. Karena apa? Mereka telah membuat teror di hadapan ya kaum muslimin. Maka layak di penjara. Maka beda kasusnya. Kemudian bedanya lagi Imam Ahmad lihat sekarang. Eh, Imam Ahmad pernah ketika waktu zaman Al Khalifatul Wasik, eh, beliau didatangi oleh sekelompok dari ulama Baghdad. Eh, karena Imam Ahmad ini dianggap sesepuh. Ulama-ulama yang lain datang kepada Imam Ahmad bermusyawarah, eh, curhat dan minta apa? Fatwa dari Imam Ahmad. wah Imam Ahmad, sekarang masalah fitnah Al-Quran makhluk yang diwajibkan, dipaksakan kepada rakyat, ini sudah luar biasa gentingnya. Bagaimana kalau kita eh kudeta? Apa kata Imam Ahmad? Oke, berangkat. Tidak. Apa kata Imam Ahmad? Alaikum bil ingkar fi kulubikum. Yang wajib ada sekalian mengingkari kemungkaran pemimpin dengan hati-hati kalian. Padahal Imam Ahmad apa? Dikriminalisasi. Ya, beda dengan mereka yang dipenjara dari kelompok teroris mengkafirkan pemimpin. Mungkin sangat setuju bahkan menyeru umat untuk kudeta. Imam Ahmad tidak. Alaikum bil ingkar fi qulubikum. Kemudian beliau mengatakan wala tasyuku asal muslimin, jangan memecah belah barisan kaum muslimin. Wala tis wala tasfiku dima'akum ma'a dima'al muslimina ma'akum. Jangan menumpahkan darah kalian dan darah kaum muslimin bersama bersama kalian. Ini Eh sekali lagi bedanya Imam Ahmad dengan tokoh-tokoh kelompok Al-Khawarij. Ya, ini sekali lagi dengan hati itu diantaranya ketika mengingkari kemungkinan pemimpin. Kita mengingkari pemimpin tidak harus dengan lisan karena kita nggak sanggup mungkin sekarang. Eh kau dengan lisan harus di pemimpin tersebut. Eh kemudian dengan tangan haram mengkudeta sebagaimana dalam hadis ya Ubadah min Samit. Dan sudah kita sampaikan dahulu ada ya kata para ulama lebih dari 100 hadis mengharamkan mengkudeta pemimpin yang yang muslim. Kemudian kata beliau, fa'amal yajib bi kulli hal. Mengingkai dalam hati itu wajib ya ketika kita melihatnya itu dalam semua keadaan karena itu yang bisa kita lakukan dalam segala keadaan itla gharara fi fi'lihi karena memang tidak ada kemadaratan kan dalam hati orang nggak tahu Wa alam yaf'alhu falaysa huwa bimu'min. Kalau orang itu mereka mungkaran enggak mengingkai dalam hatinya, maka dia tidak beriman atau tidak sempurna keimanannya. Kemudian disebutkan di sini ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan halaka man lam ya'rif bin ma'ruf wal munkar, sungguh binasa orang yang tidak tahu kemungkaran, tidak tahu ke, eh, kebaikan di dalam di dalam hatinya. Kemudian poin berikutnya tentang tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar. Kata ini disampaikan oleh muridnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah yang bernama Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ilamul Waqi'in. Beliau mengatakan ingkar mungkar arba'u darajat. Mengingkari kemungkaran itu ada empat tingkatan. Yang pertama an yazula wa yakhlufahu didduhu. Hilang 100% kemungkaran tersebut. Kita cegah, kita larang, orang itu langsung ya mengikuti apa yang kita sampaikan. Hilang kemungkaran 100%. Alhamdulillah, itu yang paling ideal. Yang kedua, an yaqilla wa illam yazal bi jumlatihi. Yaitu meminimalisir, meminimalkan kemungkaran tersebut. Misalnya ada empat kemungkaran. Kita nasihati, kita sampaikan dakwah, kita sampaikan nasihat. Eh, kemudian orang itu ya mengambil sebagian dari apa yang kita sampaikan. Itu sudah apa? Ya, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, an yahlufahu ma huwa mislu. Kita cegah kemungkaran, ya. Hilang kemungkaran itu cuma orang itu pindah kepada kemungkaran yang semisal dengannya. Yang keempat, an yahlufahu ma huwa syarun minhu. Ketika kita cegah, ya malah apa? mendatangkan kemungkaran yang lebih dahsyat daripada yang kita cegah. Yang yang kita cegah ditinggalkan, namun dia melakukan yang apa lebih dahsyat lagi. Kemudian kata Imam Qayyim rahimahullah, fadarajatanil ulayan masyru'atan. Tingkatan yang pertama dan kedua itu disyariatkan. Eh seperti tadi, ketika kita nehi mungkar, eh kemudian mungkar itu hilang, eh, maka ini disyariatkan. Kita melaksanakan nehi mungkar tersebut. Atau yang kedua, kita cegah eh sebagian dari kemungkaran tersebut dan ditinggalkan sebagian lagi yang masih apa? Misalnya ada orang dia melakukan pencurian, melakukan eh, ya naudzubillah dalik minum khamar, eh ya, perjudian, kemudian juga sampai merampok. Ketika kita nasihati, dia meninggalkan dua. Eh maka itu tetap bisa disyariatkan. Adapun yang ketiga, yaitu kita cegah suatu kemungkaran namun dia apa? Meninggalkan kemungkaran tersebut dan berbuat kemungkaran yang lain. Cuma derajat kemungkaran itu sama. Ya. Maka kata para ulama ini ya, istihad para ulama tetap dilaksanakan amal atau dibiarkan. Yang keempat, ini yang ya wajib untuk ditinggalkan, ya tidak boleh melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar kalau yang datang berikutnya kemungkaran yang lebih dahsyat. Seperti kisah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, eh ketika beliau apa? ya mendapati sekelompok tentara Tatar yang mabuk-mabukan, kemudian murid-murid beliau mengingkari Syekhul Islam, kenapa kok diam? Nggak dilarang. Kata beliau, kalau aku melarang mereka minum khamar, kemudian mereka sadar, mereka akan membunuh kaum kaum muslimin. Lebih baik apa? Biarkan mereka mabuk-mabukan sampai mati. Intinya seperti itu. Ya. Daripada apa? Sadar kemudian membantai. Mana yang lebih mungkin? Membantai kaum muslimin atau mabuk-mabukan? Eh, tentunya yang lebih dasar membantai kaum muslim maka apa lebih baik mereka minum khamar. Ini bukan berarti diam 100% dari kemungkaran bukan. Cuma apa? Pertimbangan masalah dengan mafsadahnya. Ya, sebetulnya masih panjang ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam masalah ini cuma secara umum sudah kita eh sampaikan tadi inti-intinya wallahu taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berpegang teguh dengan akidah salaf dan mana salaf sampai akhir hayat kita nanti dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, keberkahan dan kemakmuran kepada negara yang kita cinta ini dan semoga Allah menyelamatkan negara kita dari segala bentuk keburukan fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Aku qali hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.